ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير الحمد لله Segala puji bagi Allah Wassalatu wassalamu ala rasulullah dan salawat serta salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah. Amma ba'd. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan jamaah sebagian soal mungkin nggak anda jawab. Karena apa? Karena dua faktor. Yang pertama, Ana nggak bisa jawab. Makanya anak benar-benar senang kalau pertanyaannya pakai kertas gini bisa milih pertanyaannya nggak bisa jawab taruh gitu lah ada ustadznya nggak mau jawab dengan gitu kan jawab Anda mau bertanya tentang takdir Apakah takdir tentang surga dan neraka seorang hamba sudah ditentukan sebelum penciptaan manusia? Dan apabila sudah ditakdirkan untuk apa kita beramal soleh? Subhanallah. Iya. <clears throat> Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Baki, beliau ngubur jenazah di sana, ada sahabat yang bertanya, Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Rob kita tahu? Apakah Allah udah tahu nih siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa di antara kita yang bakal masuk neraka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, iya. Allah itu tahu. Dan takdir itu sudah ditetapkan sejak pen, sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum kita lahir, Allah itu udah tahu. Nanti akan ada orang yang namanya Syafiq. Anaknya Riza, anaknya Hasan dia akan mengisi kajian di tempat ini, akhir hidupnya seperti apa. Allah tuh udah tahu dan semua udah ditulis. Ketika jawaban Nabi, Allah sudah tahu. Maka para sahabat bertanya, mal amal. Lalu untuk apa kita beramal? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, I'malu Akullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian tugasnya beramal. Udah amalkan. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Maka kita jangan berbicara terlalu mendalam tentang takdir. Karena takdir itu untuk diyakini, bukan untuk ditanyakan. Dan kita tidak tahu takdir kecuali tatkala sudah terjadi. Kita nggak tahu dengan takdir kita. Kecuali tatkala terjadi, baru kita tahu, oh ini takdir. Kita sebelum tabrakan, kita nggak tahu kalau nanti akan tabrakan. Dan ketika sudah tabrakan, maka kita mengatakan qadarullah wa masya'afa'al. Nah, Masya Allah. Dia mengatakan ini yang ingin saya tanyakan kemarin. Ana minta dicarikan akhwat. yang siap menikah. Alhamdulillah prosesnya sudah khidbah. Kalau anak bekerja Ustadz Alhamdulillah dia sudah kenal sunnah. Dia ingin berhenti bekerja setelah menikah nanti. Setelah lebaran nanti anak akan datang ke rumahnya untuk melamarnya. Gimana prosesnya sudah sampai khidbah. Tapi nanti habis lebaran mau melamarnya. Berarti belum khidbah dia. Bagaimana cara meyakinkan orang tuanya agar setuju untuk anaknya risen setelah menikah nanti? Karena orang tuanya sempat bilang sayang kalau risen buru-buru kan lumayan gajinya. Gede bisa untuk membantu suami. Jazakumullah khairan. Nah, antum nikah aja dulu. Karena kalau sudah menikah, yang menjadi komandan di rumah itu siapa? Suami. Kalau sekarang tuh nggak bisa. Komando itu ada di tangan bapaknya dan ibunya. Maka ingat para orang tua ketika menikahkan anaknya, dia harus tahu diri. Kalau dia baru saja melepas amanah itu kepada orang lain. Di sini Allah tidak ingin ada duo kepemimpinan. Karena kalau si perempuan ini harus taat sama bapaknya dan harus taat sama suaminya. Dia hidup dalam kebimbangan selalu. Bapaknya ngomong A, suaminya ngomong B. Dua-duanya harus ditaati. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Makanya dengan terjadi yang pernikahan, ingat orang tua nggak boleh intervensi dengan rumah tangga anaknya. Memberikan usulan tafadhol. Tapi Keputusan ada di tangan suami Kalau sudah menikah. Ada wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apa boleh jika kita sesama sahabat dekat saling berbagi ilmu agama, tapi tidak sedikit kita menyebutkan ibadah-ibadah kita hanya untuk saling memotivasi. Ingat, hendaklah seorang hamba itu Masya Allah, keras banget suaranya Sampai kayak masuk mic gitu kan. Kita jamaah berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Tapi menampakkan amal kebajikan boleh. Asalkan bisa jaga hati. Allah berfirman. Intubdus sadaqat فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم kalau kalian bersedekah terang-terangan itu baik bagus tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi dan kalian berikan kepada fakir miskin itu yang lebih baik buat kalian maka tidak kalau kita menampakkan amalan kita orang yang alim itu perlu menampakkan dirinya agar orang lain bisa ngambil faedah dari dia. Kadangkala kala kan orang alim umpamanya ada ribut masalah jenazah. Ini mau ngubur jenazah ribut gimana caranya macam-macam. Dan antum tahu caranya, antum datang, afwan, ana ustaz. Antum menawarkan diri. Itu bukan untuk ria. Hanya sekedar supaya mereka tenang. Aku ini punya ilmunya. Aku bisa. Tapi ahli ibadah, sembunyikan ibadahmu. Karena ibadah lebih kepada untuk diri sendiri. Sedangkan ilmu untuk orang lain. Diamalkan. Maka lihat ketika antum menyebutkan itu dan bisa memotivasi dan tidak ria, insya Allah nggak ada masalah. Tapi lebih baik antum sembunyikan. Ada a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang nulis sama jamaah. Soalnya kertasnya sama, cuma dia robek supaya satu-satu Pinter dia nih, insya Allah. Karena sama persis tulisannya jemaah. Ya, Apakah bisikan setan itu akan selalu ada pada kita? Dai atau ulama sekalipun seperti perkataan buruk, perbuatan buruk, pikiran buruk. Apa yang harus kita lakukan jika bisikan itu datang? Subhanallah Kalau ulama Setan yang godain itu bukan setan yang biasa-biasa, cama. Nah, itu yang jenderal-jenderalnya. Kenapa? Karena nggak mudah menyesatkan orang yang berilmu. Menyesatkan orang yang ahli ibadah mudah, gampang. Karena dia nggak punya ilmunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan di dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Dia pernah sedang mau tidur nih. Antara tidur dan terjaga. Dia melihat seakan-akan ada cahaya perang sekali. Lalu dari balik cahaya itu ada suara yang mengatakan, Ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir. lebih kata Abdul Qadir. Ana Rabbu. Aku Rabbu. Sesungguhnya aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Kau iblis. Kata dia. Dari mana kau tahu aku iblis? Sudah banyak orang-orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata dia, Allah itu, Allah itu menyuruh kita sholat. Kau nyuruh kita ninggalkan sholat. Ya, kau iblis lah. Betul sekali. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia merasa ibadahnya banyak, oh aku makomnya sudah beda nih. Aku udah nggak wajib sholat lagi. Nggak sholat dia jamaah. Nggak sholat. Dan ada orang-orang yang tidak sholat. Karena dia didatengin seperti itu. Godaan seperti itu. Yang mimpi, yang apa, macam-macam. Bahaya sekali. Maka kalau pikiran buruk itu datang ya katakan a'udzubillahi rajim dan dengan ilmu engkau insyaallah bisa membedakan. Insyaallah ya, dengan kita berilmu dan belajar insyaallah. Adapun godaan itu sampai mati pun datang. Setan itu tidak berhenti menggoda kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan ketika beliau mau mati beliau dalam kondisi sadar dan tidak sadar, pingsan. Orang mau sekarat ya. Anaknya bimbing dia. Murid-muridnya bimbing Imam Ahmad agar mengatakan la ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat itu la la ba'd. Kata dia belum, belum, belum kata dia. Tidak belum, belum selesai kata dia. Ketika sadar ditanya sama anak dan muridnya, "Kenapa kau tadi ketika dituntun la ilaha illallah Kau mengatakan tidak, belum, belum. Tadi aku melihat setan di pojok rumah. Menggigit jarinya. Mengatakan, Futani ya Ahmad, Futani ya Ahmad. Dia mengatakan, Aku tidak bisa menggodamu Ahmad. Kau selamat dari godaanku ya Ahmad. Dia ingin menumbuhkan rasa ujub di diri Imam Ahmad. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah engkau kepada Rabbmu sampai kematian itu datang menyebutmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memelihara anjing? Anjing itu ciptaan Allah dan menyelamatkan anjing bolehkah dengan memeliharanya? Jazakallah khair. Nah, Babi itu juga ciptaan Allah. Iblis itu juga ciptaan Allah. Tapi kan kita ikut aturan Allah bagaimana kita menyikapi iblis. Karena ada orang-orang yang ngomong, kau itu jangan nyalahkan iblis terus. Iblis lagi, iblis lagi. Gitu dia. Kesian dia jadi kambing hitam terus. Gitu. Memang dia tuh kambing hitamnya. Yang menyesatkan manusia. Dia mengeluarkan bapak kita dari Surga. Ada iblis. Berkaitan dengan anjing, Allah menciptakan banyak ciptaan. Ada ciptaannya yang kita disuruh membunuh. Seperti ular, cicak, tikus. Ketika orang bunuh tikus, jangan dibunuh. Dia makhluk Allah. Benar dia makhluk Allah. Tapi kita disuruh bunuh. Adapun anjing, kita diuji sama anjing. Anjing itu Masya Allah. Indah-indah siapa? Antum lihat bagus. Anak kadang ngeliat anjing, masya Allah ya. Betapa indahnya ciptaan Allah ini. Tapi kita nggak boleh melihara dia. Anjing itu boleh memelihara anjing itu pertama anjing buruan. Boleh kau memelihara anjing buruan. Tapi tidak di rumah, jangan taruh di rumah kok. Nanti kau akan dikurangi pahalamu. Yang kedua, anjing kebun, Yang untuk jaga kebun itu. Nah, yang ketiga, anjing untuk Bukan untuk cerna. Untuk cerna. Boleh kau piara itu. Kalau kau ngelihat anjing sakit, nggak apa-apa kau pelihara, kau kasih makan dia sehat, kau biarkan. Bukan lalu kau jaga. Kecuali kau ingin jadikan dia anjing buruan, nggak masalah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam Ustaz, Ana sudah berkeluarga dengan empat anak. Namun pekerjaan Ana masih ada ikhtilaf. Alhamdulillah istri Ana semangat ngaji, pandai mengurus rumah dan anak. Namun saat diajak, ajakan suami sering menolak. Sementara jujur saat bekerja dan di luar rumah, godaan dan fitnah sangat besar untuk Ana. Bagaimana berpegang teguh dengan tali Allah karena nasihat sabar dan tawakal sudah Ana kerjakan insya Allah. Ana takut bisikan setan untuk sakit hati. Iya jemaah. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Anak suaranya sudah mulai habis nih. Ya, anak minum dulu bismillah. Terus terang, hidup di Indonesia ini kita harus ekstra menundukkan pandangan mata. Karena di mana-mana aurat itu terbuka. Walaupun alhamdulillah sudah banyak yang berkudung. Kita kita perlu ekstra menjaga pandangan mata. Para istri harus sadar tujuan pernikahan itu adalah salah satunya untuk menjaga kehormatan diri. Nabi salatu wassalam ketika menyuruh para pemuda untuk menikah, salah satu alasannya, innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena menikah itu akan membuat seseorang bisa menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kalau dia tidak bisa menikah ya puasa. Dan seorang istri diperintahkan untuk melayani suaminya. Walaupun dia sedang di perapian, sedang masak Walaupun dia sedang di atas kendaraan, kalau suaminya ada perlunya, datengin dia. Karena kalau enggak nanti setan yang akan godain suaminya. Cuma para suami juga harus pandai-pandai mengajak istrinya. Antum bawa hadiah buat istrinya. Bawa sesuatu buat istrinya. Buat dia senang. Antum tadi sebutkan kebaikan-kebaikan istri. Alhamdulillah. Antum melihat kepada kebaikannya. Dan itu insya Allah bisa menahan godaan setan. Tapi tetap antum berusaha bagaimana membuat istrinya jadi mau melayani dia. Mungkin dengan kata-kata yang indah, dengan dipijit, aduh istriku capek, ya macam-macam seperti itu. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan. Dan para wanita juga harus sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi telah memberikan aturan. Beliau mengatakan nih Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tubbi. Sesungguhnya setan itu, sesungguhnya wanita itu dari depan dari belakang itu dalam kondisi seperti setan. Artinya dia menggoda perempuan itu. Dilihat dari belakang, dilihat dari depan. Dia menggoda dia. Makanya kalau antum jalan di belakang perempuan, jangan ngomong ladies first. Enggak, antum ke depan iya. Kalau enggak antum Allah Akbar, astagfirullah. Antum di belakangnya jalannya antum ke depannya sehingga selesai itu. Kalau antum berpapasan, antum tundukkan pandangan. Fa'idha ra'a ahadukum. Kata Nabi SAW, apabila seseorang melihat uh, sesuatu yang membuat gairahnya itu uh, bangkit, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli. Hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Dia jumpai istrinya. Fainna ladhi biha mithal ladhi biha yang ada di istrinya sama persis dengan yang ada di perempuan yang dia lihat. Orang-orang yang tidak menundukkan pandangannya itu digodain setan. Ketika ada perempuan lewat, masya Allah, masya cantik banget dia. Karena dia tidak menundukkan pandangan. Sampai rumah lihat istrinya, aduh udah tua Karena dia tidak menundukkan pandangannya. Maka kita perlu menundukkan pandangan. Tapi ketika seorang wanita, seorang lelaki ini diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Ketika dia mampu untuk berbuat adil. Ketika si perempuan istri pertamanya tidak mampu melayani Ustaz, dia capek ini itu. Ya kok ada pilihan untuk menikah lagi? Betul, dengan catatan kau bisa berbuat adil. Tapi intinya, orang yang menundukkan pandangan mudah-mudahan dia bisa menjaga dirinya. Ustadz, anak kayaknya nggak bisa adil, Ustadz. Terus gimana? Ya udah kok puasa. Puasa. Cukup satu ditambah puasa, insya Allah kau bisa jaga diri. Hadza wallahu alam sawab. Itu yang bisa anda sampaikan.